Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini insyaallah kita akan mengaji membahas kitab al-ma'asi kemaksiatan dan pengaruhnya terhadap kehidupan seorang dan juga terhadap kehidupan masyarakat. Buku ini adalah buku yang saya sebetulnya sudah lama mendambakan untuk ada yang menerjemahkannya. Buku yang sangat penting sekali dimiliki oleh seorang yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Musleh. Dan buku ini banyak menceritakan tentang sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari seseorang. Allah Subhanahu wa taala mencabut berkah dari satu kaum, dari satu negara, dari satu komunitas karena perbuatan dosa mereka. Kemudian buku ini juga memberikan solusi bagi pelaku-pelaku kemaksiatan agar mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali berpegang teguh kepada Islam. Ma'asral muslimin wal muslimat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menguji hambanya. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Dan hidup ini tentunya banyak sekali ujian-ujian yang selalu menyelimuti dan ujian-ujian yang selalu mengiringi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita sekarang ini adalah ujian. Kita hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 A'udzu billahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah dan Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada kalian dengan syar dengan kejelekan dan dengan kebaikan merupakan fitnah bagi kalian semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita anak kita merupakan fitnah bagi, bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 6 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta-harta kalian anak-anak kalian merupakan fitnah bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar di sisinya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala sesungguhnya harta-harta kalian, anak Allah kalian adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan fitnah-fitnah yang disebutkan tadi dengan harta, dengan anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui manakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau mentaati Allah, yang juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan Allah Subhanahu wa taala ya. juga akan mengetahui dengan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada mereka hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita semua mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang dan juga terhadap kehidupan kita dalam bermasyarakat karena kemaksiatan ini sudah merajalela. Orang menganggap suatu hal yang baik dianggap tidak baik. Orang telah menganggap sesuatu hal yang tidak baik dianggap baik dan ini semua sudah terjadi di negara yang kita cintai ini. Orang menganggap perbuatan ketaatan kepada Allah adalah perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan sunnah dianggap sesat, orang sesat dianggap telah berada di atas sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga beberapa imam yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada umatnya. Inna Allah Ta'ala al ard. Allah Subhanahu wa taala pernah menampakkan ketika perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW al ard. Allah tampakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraitu kata Nabi wasallam, Faraitu masyariqaha wa magharibaha Fa inna ummati satabalughu ma zuya lil ard Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Muhammad wasallam tentang kondisi yang terjadi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fara'aitu Aku melihat umatku akan mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepadaku. Umat Islam mencapai bagian barat dunia dan bagian timur dunia. Ini merupakan mukjizat. Ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Mereka uh, mereka telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad tentang kondisi umat Nabi Muhammad subhanallah azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, betapa banyak jumlah kaum muslimin sekarang ini. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini jumlah kaum muslimin adalah mayoritas. Jumlah kaum muslimin yakni mencapai ratusan juta. Tetapi jumlah kaum muslimin sekarang ini persis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Thauban semoga Allah meridainya dia berkata berkata Rasulullah SAW yushik al-umam yushik an tada al umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma ya Rasulullah qala bal antum yawma idhin kathir dari Sauban, semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, <clears throat> hampir saja umat-umat yang ada di luar Islam mereka itu memperebutkan kalian. Seperti halnya al-akalah, binatang-binatang yang makan di tempat makanan mereka, memperebutkan makanan mereka di tempat makan mereka. Kemudian Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kita pada waktu itu jumlah kita adalah minoritas?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Kalian banyak sekali. Walakinnakum kathir. Kalian banyak, tapi jumlah kalian yang banyak ini yakni seperti halnya buih di, di, di dalam samudra." Hal ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga beberapa imam-imam yang lainnya dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam al Bani rahimahullah pada hadis sahihah 957. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang makan Allah Subhanahu wa taala jumlah umat Islam yang mayoritas ini ternyata kalau kita lihat ternyata umat Islam ini fi khatarin adim dalam bahaya yang besar karena kehancuran yang akan menimpa umat ini ketika mereka menganggap kemaksiatan adalah ketaatan mereka menganggap ketaatan adalah kemaksiatan naudzubillahi min dzalik dengan demikian mereka akan berwala loyal terhadap para dai-dai kemaksiatan yang dikomandani oleh iblis dan pengikut-pengikut mereka dari syayatinul ins, dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang sengaja selalu mendakwahkan, selalu menebarkan, selalu mengatakan bahasanya kemaksiatan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kemaksiatan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan umat dan juga untuk menghindari kehancuran suatu umat sehingga betapa penting bagi kita semua untuk mengetahui apakah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan kita sekarang ini. Pembahasan kemaksiatan merupakan satu hal yang penting karena di zaman kita sekarang ini yang masuk dalam kategori akhir zaman alamatus saah ciri-ciri tanda kiamat sudah mulai berdatangan banyak orang yang melupakan hal itu sehingga apa yang dikatakan oleh Khudzaifah ibnul Yaman al-Abasi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas dan merupakan bukti bagi kita bahwasanya dahulu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Berkata Hudzaifah, Kanan nas adalah para sahabat dulunya menanyakan Rasulullah SAW, yas'aluna Rasulullah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair, menanyakan tentang kebaikan. Ya Rasul, bagaimana salat yang diterima oleh Allah. Ya Rasul, bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah? Mereka menanyakan kebaikan. Akan tetapi Hudzaifah menanyakan kepada Rasul, "Fakuntu as'aluhu anisyarr." Dan aku berbeda. Aku bertanya tentang kejelekan. Aku takut kalau kejelekan tadi makhafatan an yudrikani, yakni aku takut kalau kejelekan tadi bahaya tadi, bencana tadi akan menimpa diriku. Fakultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya kepada Rasul, Ya Rasul, inna kunna fi jahiliyah fi syar. Ya Rasul, aku dulu di masa dulu sebelum datangnya Islam, aku memahami jahiliyah dan aku berada pada satu kejelekan yang luar biasa faja'ana Allahu min khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam ini sebagai kebaikan bagi diriku. Fahal ba'da khairin min syar. Pertanyaan yang luar biasa saudara-saudaraku. Pertanyaan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang ditanyakan oleh yang lainnya, "Fahal ba'da hadzal khairi min syarr?" Apakah ada setelah kejelekan ini? Apakah ada setelah kebaikan ini kejelekan? Apakah ada setelah datang kebaikan yakni Islam, kejelekan? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Na'am." Ya, ada. Setelah kebaikan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dan para sahabatnya memasuki puncak kejayaan Islam pada waktu itu akan terjadi masa yang jelek akan terjadi masa bencana yang akan menimpa kaum muslimin subhanallah azim inilah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi kita mengetahui yang gaib dengan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dalil yang tegas bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib dengan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang ini subhanallah Adim orang banyak mengaku dia itu adalah orang pintar orang yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, meramalkan nasib manusia, meramalkan karirnya, meramalkan jabatannya, meramalkan apa yang terjadi besok harinya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang lebih pintar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang melangkai ilmu Allah Subhanahu wa taala dan itu sangat banyak sekali bertebaran di negeri kita ini. Seperti kita lihat praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek paranormal, dan juga praktek-praktek ramalan-ramalan nasib yang sekarang ini beredar di masyarakat. Mau ada pesta perkawinan, ada walimah, menanyakan kepada sang guru, sang kiai, sang ustadz, ustadz kalau saya nikahkan hari menikahkan anak saya pada hari Rabu seperti apa? Oh jangan, karena itu hari kelahiran anak kamu nanti bisa terjadi bencana ini dan itu. Dengan istilah, istilah macam-macam meramalkan hari perkawinan dengan istilah yang biasa sebut orang yakni istilah kejawen atau istilah primbon dan lain sebagainya. Nauzubillahi min melangkai ilmu Allah melangkai ilmu Rasul SAW. padahal Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa-apa yang pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, "Na'am wahai Hudzaifah, akan datang setelah masa kejayaan ini, masa kebaikan ini ada kejelekan. Fahal ba'da dzalika syarmin khair." Kemudian Hudzaifah bertanya balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasul, apakah setelah masa kejelekan ini ada kebaikan lagi? Nabi menjawab, Naam wahai Hudzaifah, ya, betul. Wa fihi akan tetapi di sana ada kabut hitam yang menyelimuti kebaikan tadi sehingga kebaikan tadi menjadi remeng-remeng alias tidak jelas. Wa ma dakhnuhu? Hudzaifah berkata lagi, apa asap hitam apa selimut hitam yang menyelimuti kebaikan tadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Qawmun yahduna bi ghairi hadi." Yakni ada satu kaum, ada satu komunitas, ada satu kelompok yang mana mereka menjadikan petunjuk selain daripada petunjukku. Nah, ini hadis yang sangat panjang yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman merupakan pertanyaan Hudzaifah ibnul Yaman bisa antum rujuk di dalam Sahihul Bukhari, dalam Kitabul Manakib dan juga beberapa yakni ashabus sunan meriwayatkan riwayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita khawatirkan sekarang ini yakni poin yang ketiga dari hadis Hudzaifah ini adalah orang sekarang ini sudah bingung. Mereka mengatakan maksiat sebagai petunjuk-petunjuk sebagai maksiat karena kebaikan ini sudah ditutup-tutupi oleh orang dan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih jadikan kita termasuk orang-orang yang ingin kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ingin membuka tabir kegelapan tadi dengan bertanya kepada ulama dengan mempelajari ilmu yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita mesti tahu tentang kemaksiatan ini? Ketahuilah, kemaksiatan ini pengaruhnya besar bagi kehidupan kaum muslimin. Salah satunya adalah pengaruh dan dampak yang negatif apabila kemaksiatan kemaksiatan ini dilakukan rame-rame bersama-sama maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab tempat akan mengazab negara akan mengazab kota kabupaten provinsi bahkan apa saja yang mereka telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita semua dari bencana dengan sebab perbuatan orang-orang yang tidak tahu tentang kemaksiatan tadi. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. yakni telah nampak sekarang ini di depan mata kita al-fasad kerusakan, kemaksiatan di bumi dan di lautan dengan sebab ulah tangan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Bencana yang terus silih berganti yang kita saksikan di dalam berita-berita atau kita baca di koran-koran dan di media massa yang lainnya. Mungkin salah satu bentuk kecil daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika dia bermaksiat, ketika dia lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya na'udzubillah min dhalik. Kemudian juga pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menganggap satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni begitu saja. Namun kita harus perhatikan bahwasanya manusia itu memiliki hati. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang mulia dengan akalnya dan dikendalikan dengan hatinya. Oleh sebab itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh a'immatul muhaddithin dan hadisnya sangat terkenal sekali yakni hadis Nu'man ibn Bashir semoga Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala wa inna fil jasadi mudghah ketahuilah di dalam tubuh seseorang di dalam jasad seseorang ada segumpal darah idza saluhat apabila segumpal darah ini baik maka baiklah seluruh amalan-amalan dia dan apabila rusak maka seluruh amalan-amalan dia akan rusak tahuilah itu adalah hati orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya merasa takut setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya Allah Subhanahu wa taala akan menitikkan titik hitam, akan menitikkan noda hitam di dalam hatinya sehingga hatinya yang bersih akan menjadi hitam, kelam, tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka abaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hudzaifah Ibnu Yaman dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda تعرض الفتن على القلوب على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan memaparkan fitnah dalam kehidupan kita di dalam hati kita seperti halnya kita memaparkan hasir tikar sedikit demi sedikit dan yakni perumpamaannya adalah seorang hati manusia apabila dia berbuat kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan titik hitam di dalam hatinya. Dan apabila titik ini terus berada di dalam hatinya, maka hatinya yang putih, hatinya yang bersih akan menjadi hitam. Hati yang seperti disebutkan tadi dalam hadis Rasulullah SAW apabila jadi baik maka baiklah semua amalan kita. Dan apabila jelek maka jeleklah amalan-amalan kita. Oleh sebab itu para ulama membagi hati ini dengan pembagian yang luar biasa Pembagian yang betul-betul seorang dokter pun tidak bisa membagi pembagian ini seperti Ibnul Al-Imam Ibnul Qayyim yakni pernah membagi hati manusia ini sebetulnya ada tiga hal yang pertama adalah hati orang yang sakit sakit dia karena banyak noda hitam yang menyelimuti dirinya kalau istilah orang sekarang banyak yakni apabila tubuh orang itu banyak racunnya maka dia akan melemah maka dia akan banyak terserang penyakit begitu pula orang yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan memiliki hati yang sakit hati yang sakit ini tahu kita semua tahu orang yang sakit dia perlu akan seorang dokter yang memberikan resep yang manjur kepada diri dia supaya penyakit yang ada di dalam diri dia segera sirna dan dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang sakit, pribadinya, perilakunya, akhlaknya berbeda dengan orang-orang yang punya yang memiliki hati yang bersih atau hati yang sehat. Orang sakit makannya kita tahu mesti dia makan bubur harus dirawat di rumah sakit, dikasih infus, dan sebagainya. Itulah perumpamaan ibarat orang-orang yang sakit hatinya. Dia harus segera mendapatkan perawatan. Makannya pun berbeda dengan makanan orang-orang yang sehat karena dia sakit. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang sehat, maka tidak perlu hal-hal tadi ada pada diri dia. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang memiliki hati yang keras. Hati al-qasi, hati yang sangat keras. Tidak mampu menyerap hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini adalah hati yang cuek. Dia tidak mau mendengarkan pengajian. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak mau mendengarkan hadis Rasulullah SAW, menutup telinga rapat-rapat agar tidak masuk firman Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri dia. Orang-orang yang seperti ini juga sama artinya dengan orang-orang yang memiliki hati yang sakit akan tetapi hati yang qasi ini bisa dijinakkan, bisa dilembutkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang ketiga adalah hati seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih yang terjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan setiap hari. Kemudian banyak sekali dampak-dampak yang dihasilkan oleh kemaksiatan tadi. Oleh sebab itu, kaum muslimin wal muslimat pendengar radio Roja yang makan Allah Subhanahu wa taala dengan pertimbangan-pertimbangan tadi saya memulai مقدم كتاب المعاصي وأثرها على الفرد والمستمع kemaksiatan dan pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan pribadi kita. Pertama, saya akan membacakan beberapa poin-poin penting tentang takrif pengertian definisi dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan dosa ini terbagi menjadi dua yakni dosa besar dan dosa kecil apa itu dosa besar definisinya bagaimana kemudian apa contoh-contoh dosa besar yang selalu ada di hadapan kita kemudian juga dosa kecil itu seperti apa akan kita bahas di dalam yakni buku yang luar biasa ini dan sangat penting bagi kehidupan kita semua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-kufur, kemaksiatan, kefasikan sebagai sesuatu yang kita benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa benci kepada kalian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, apa definisi kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ini. Di sini kemaksiatan adalah dosa yang dilakukan oleh seorang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan ini terbagi menjadi dua, yakni ada yang disebut dengan kabair dosa-dosa besar, ada yang disebut sagair dosa-dosa kecil. Salah satu definisi tentang dosa-dosa besar saya ambilkan takrif yang pernah ditulis oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yakni al-ma'asi salah satu definisi daripada al-ma'asi adalah semua perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan azab dan iqabnya dengan siksaan dan iqabnya siksaan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Nisa ayat 31 In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum dan apabila kalian jauhi dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala larang atas kalian maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian Al-kabair seperti yang saya katakan tadi yakni suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan azab dan dengan siksaannya. Salah satu contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Seperti yang termaktub dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Sa'altu Rasulullah SAW. Aku pernah bertanya kepada Rasul SAW, Ayyudhan bi'a'dam. Ya Rasul, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, "Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sesembahan, tandingan yang lain, sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri engkau. Menjadikan tandingan yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan hati dia memalingkan perbuatan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi makna perbuatan syirik yang pernah diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yakni sarfu kulli ibadah zahira wa batina ila taala memalingkan semua peribadatan yang lahir maupun yang batin kepada selain Allah Subhanahu wa taala Kemudian Ibnu Ab, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Qultu thumma ayyun?" Qala an taqtula waladaka makhafatan an yut'ima ma'ak. Yani engkau membunuh anak kamu karena takut anak kamu ini bisa makan bersama diri engkau. Yani anak kamu ini takut nanti ngerepotin kita di waktu besarnya, menghabiskan rizki kita. Kemudian anak kita ini membuat miskin diri kita yakni ini merupakan salah satu dosa besar sehingga berani membunuh anak-anak mereka karena takut mengurangi rizkinya. Padahal Islam menjadikan rizki setiap orang sampai burung yang ada di luar sana, burung sekecil apapun, mereka telah diberikan rizkinya dan ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud juga bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa besar apakah ya Rasul selain dua tadi? Yakni antuzani, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah azim, betapa banyak perbuatan zina sekarang ini, tapi perbuatan zina yang lebih besar artinya dan dosanya di sisi Allah berzina dengan istri tetangganya. Kemudian salah satu contoh bentuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Abi Bakarah yang kedua. Kalau hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tapi lafadznya milik Imam Muslim. Dia berkata, Berkata Rasulullah SAW, apakah kalian mau aku kabarkan ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Apakah kalian mau aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Tiga kali Rasulullah SAW mengucapkannya. Menunjukkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio roja yang makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang ditekankan keharamnya, keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terperosok masuk di dalamnya wal billah mengamalkannya dan kita masuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan ini. Apakah perbuatan-perbuatan itu? Perbuatan termasuk akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Nabi SAW menjawab al-isyraku billah berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah juga menyembah kepada yang lainnya. Salat kepada Allah Subhanahu wa taala juga salat kepada yang lainnya. Meminta kepada Allah juga meminta kepada yang lainnya. Dia pergi ke tempat-ke tempat, ke tempat yang dianggap itu adalah tempat keramat yang memiliki makna bagi kehidupan dia yang bisa menentukan dia dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah wa uququl walidain. Yang kedua adalah engkau berbuat durhaka, tidak menghar menghormati orang tua yang telah melahirkan diri kita. Yang berikutnya adalah syahadatuz zur, engkau bersaksi dengan saksi yang palsu dalam satu riwayat yang lain, au kaulazur. yakni engkau berkata dengan perkataan yang dusta, yang bohong. Na'udzubillahi minasy minasyaitonir rajim. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu yang tadinya bersandar, kemudian dia duduk, kemudian dia bersandar, kemudian duduk. Dia mengulang-ulangi perkataan itu. Ala wa qaulaz jangan kalian berkata dusta. Ala wa zur jangan kalian bersaksi dengan saksi yang palsu. Diulang-ulangi terus oleh Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk kemaksiatan yang sekarang ini hampir semua orang yakni tidak pernah lepas daripada perbuatan ini. Salah satu bentuknya adalah sekarang ini banyak orang menganggap berbohong itu adalah suatu hal yang lumrah, yang biasa. Berbohong itu, Masya Allah, senjata paling ampuh yang bisa digunakan orang untuk mengalahkan lawannya. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat yang makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu hakikat bohong, bohong itu merupakan akhlak yang ada pada wanita-wanita di zaman jahiliyah dulu sehingga orang-orang Arab itu sangat pantang sekali Pantang sekali mereka berbohong ketika orang berbohong maka dianggap adalah wanita yang tidak bisa berterus terang, yang tidak bisa berlaku gentle ketika menghadapi lawannya. Demikian kajian kitab Al-Ma'asi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dan pembahasan ini masih sangat panjang sekali. Insya Insyaallah taala kita akan memahami maasi, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sekarang ini satu per satu dan kita keluar daripada buku ini bersih daripada kemaksiatan hmm, Amin. dan saya kembalikan waktu kepada pembawa acara Radio Roja mudah-mudahan nah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dan inayahnya. Amin. Amin. Demikian ikhwatal Islam, azan ya Allah Eh, pembahasan eh, materi mukadimah dari kitab Al-Ma'asi wa Atharuha fil Fardi wal Mujtama yang disampaikan oleh Al Ustaz Ali Saman LC hafizahullah. Dan ada 5 menit barangkali Ustaz ya bagi kita untuk menerima pertanyaan via telepon bagi Anda yang akan bertanya kami persilahkan di 8236543 atau pesan singkat di 088887631110. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Dari Abu Hasna, Pak. Di mana Abu Hasna? Di Cimanggis, Pak. Di Cimanggis, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau ini Ustaz uh, tanya sedikit. Ya. Uh, mungkin dakwah salam ini alhamdulillah di kota-kota besar sudah diterima oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah. Ya. Uh, tapi Anda lihat contohnya di daerah-daerah yang seperti eh, di pegunungan gitu dan di ya, ya, pantai gitu dan uh, sepertinya tidak mungkin sedikit baru tertentu gitu saja yang mm-hmm. ada banyak uh, istri-istri di para suami itu pergi menjadi TKW gitu dan Ya, mm-hmm. Kemudian nanti pertanyaannya Pak langsung. Ya, pertanyaannya apakah uh, berdosa suami yang mengizinkan untuk mm-hmm. uh, pergi ke luar negeri atau yeah. Eh, masih sahkah uh, eh, hmm. Ustaz, Baik, cukup Pak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang panjang sehingga Bapak terus bisa mengikuti kajian-kajian di Radio Roja. Nah. Yang pertama tentang masalah pemberangkatan pemberangkatan TKW tenaga kerja wanita saya katakan di sini yakni tidak boleh seorang wanita bekerja apalagi melakukan safar pergi ke Saudi Arabia, ke Korea, ke Jepang dan lain sebagainya untuk bekerja <clears throat> kecuali dengan mahram mereka. Nah itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni larangan tentang orang pergi kecuali dengan mahram mereka. Solusinya adalah sekarang ini seperti hanya di beberapa kota-kota besar seperti Saudi Arabia itu sudah memberikan satu solusi dengan cara memberangkatkan pekerja wanitanya TKW-nya dengan dengan suaminya. Ini merupakan solusi bagi kita. Apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang pergi tanpa mahram itu terjadi. Subhanallah al-azim kasus-kasus yang terjadi di kerajaan Saudi Arabia. Dalam hal ini karena saya pernah uh, tinggal di sana. Iya. Yani saya mendapatkan subhanallah pelanggaran-pelanggaran pertama, yani uh, wanita tadi menggoda majikannya, wanita tadi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang ke tanah air dalam kondisi dia hamil tampak suami dan lain sebagainya. Kemudian di sana dia menjadi wanita-wanita yang dijual oleh supir-supir yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Hmm. Oleh sebab itu, yakni saya nasihatkan kalau bisa pergi dengan mahramnya, dengan suaminya atau dengan yang mengawalkannya dari saudara-saudara dia itu adalah lebih baik. Hmm. Seperti itu. Nah, nah kita angkat satu kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Eh, dengan Bapak Amin lagi di jalan Pak. Iya silakan Pak Amin langsung uh, ke inti pertanyaan. Uh, Pak Ustad, ini saya anda mau tanya. Silakan Pak Amin. Iya. Dosa perjinahan yang dahulu kan kita pernah lakukan Allah akan ampunkan apa tidak gitu Pak Ustad? Hmm, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yeah. Bapak Amin yang sedang di jalan mudah-mudahan yeah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam rumah. Amin. Dengan selamat insyaallah ya Pak Amin. dosa iya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, baik itu adalah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yughargir, yakni selama nyawa belum ada di tenggorokan dia. Tetapi tentang masalah taubat ini Allah Subhanahu wa taala yakni tentunya menerima taubat orang-orang yang benar-benar bertaubat kepadanya. Hmm, ya. Bisa Bapak Amin rujuk di dalam kitab Riyadus Salihin syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita mengakui perbuatan yang kita lakukan itu adalah dosa. Hmm. Yang tidak benar adalah orang berbuat dosa tidak mau mengakui itu adalah perbuatan dosa hmm. sehingga dia terus-terusan melakukan perbuatan tadi. Hmm. Dan al-israr alal ma'siyah orang berterus-terusan dalam melakukan maksiat bisa jadi perbuatan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yang kedua, hmm. dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang dilakukan dan yang ketiga punya kemauan yang keras etikat yang kuat agar tidak kembali hmm. kepada perbuatan-perbuatan tadi dan itulah dengan tiga syarat itu insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Nah, nah. masih di line telepon kita angkat satu pertanyaan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Nah. Langsung ini pertanyaan Ibu. Iya, jadi anak ceritakan sedikit dulu. Pada waktu jahil dulu ya, anda pernah melakukan empat perbuatan yang masuk dalam perbuatan tujuh dosa besar ya Ustadz ya. Iya. Akhirnya memang hari ya, ketika anda bertobat dihujani berbagai macam fitnah dan hmm. anak sering merasakan hati sering melemah gitu ya Ustadz Ya, yang Ana tanyakan bagaimana cara anda menghidupkan hati anda kembali ya. di samping menuntut ilmu syar'i gitu iya, Ustaz. Ya, Itu aja ya. jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertama yakni pertama kali adalah kita harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menguatkan itu semua hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina dan katakan wahai Muhammad isti, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar itu, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki kita, akan menambahkan anak kita dan lain sebagainya. Kemudian cara menguatkannya yakni Ada satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis <clears throat> yang sahih yang diratkan oleh sahabat, yakni Shaddad ibn Aus, yakni hendaklah e, ibu atau saudari saudari banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Rasul SAW pernah bersabda Sayyidul Istighfar Engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Wa ana abduka wa ana ala hadika ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله engkau adalah Tuhanku Allah. kemudian habis itu Allah Rasul SAW yakni mengakhiri sabdanya barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dan belum bertemu waktu pagi kemudian dia meninggal dunia maka dia termasuk ahli jannah dia termasuk penduduk surga mungkin untuk tahapan pertama hmm. setelah kita bertobat kita banyak beristighfar pada Allah yeah. kemudian setelah itu memperbanyak kita mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah nah, nah Taib Ustaz uh, nampaknya waktu yang uh, sangat sempit sekali Ustaz yeah. cuma ini banyak sekali SMS yang masuk Ustaz. kita akan lanjutkan nah, insyaallah taala nah. setelah sholat nanti Taib, setelah sholat maghrib insyaallah ya, ikhwatal Islam azanillahu iyakum Ustaz Ali Saman LC hafidhullah akan uh, hadir kembali untuk eh, melanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bertemu pada kajian ilmiah berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja Rahimukumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita akan lanjutkan acara kita dari pembahasan Eh, kitab eh, pengaruh maksiat kepada pribadi dan masyarakat yang akan disampaikan untuk eh, sesi kedua ini bersama Ustaz Ali Saman LC Hafidhullah dan kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk uh, kedepannya namun uh, kita berikan uh, beberapa menit ke depan untuk uh, mukadimah yang kedua dari Al-Ustaz Ali Saman Hafizullah Tafadhal Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Pendengar Radio Roja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah untuk menjawab tanya jawab soal-soal yang telah masuk pada Radio Roja, saya ingin sedikit menambahkan bahwasanya setelah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita adalah modal kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada satu perniagaan? Tunjikum min adabin alim, yang akan menyelamatkan diri kalian dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang amat pedih. Tu'minuna billahi, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tujahiduna dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dengan harta kalian kalian berjihad dengan jiwa-jiwa kalian kalian berjihad itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya umur yang kita miliki ini merupakan satu hal yang luar biasa kalau seorang mampu menggunakannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kewajiban kepada kita agar memanfaatkan dengan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr tentang pentingnya umur. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan dengan ayat itu Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asri saja untuk kehidupan manusia maka cukuplah bagi mereka. Saya tambahkan di sini perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan laisa tidaklah satu hari yang datang di hari-hari dunia ini kecuali dia berkata ya ayyuhan nas wahai manusia aku ini adalah harimu yang baru wa inni ala ma yu'malu fiya syahidun apa yang engkau lakukan pada hari ini pada hari ini yang aku datang kepada engkau dan aku katakan aku adalah hari barumu untuk engkau kecuali aku adalah akan menjadikan saksi nanti di hari kiamat tentang apa-apa yang engkau lakukan Wa inni law gharabati syams. Kalau seandainya matahari sudah terbenam, hari ini berkata kepada manusia, kalau seandainya hari ini sudah terbenam, lam arji ilaikum ila yaumil qiyamah. Aku, kata hari ini, aku tidak akan kembali kepada engkau sampai hari kiamat kelak. Subhanallah, itu begitu pentingnya kita memanfaatkan usia dan umur kita. Oleh sebab itu saya teringat perkataan Syekh Muhammad Ibn Sada Al-Uthaymin rahimahullahu taala beliau mengatakan sesungguhnya umur manusia itu bukanlah warisan. Umur manusia bukanlah seperti harta yang diwariskan kedua orang tua kita kepada kita. Tanah yang diwariskan kedua orang tua kita kepada kita. Kalau umur itu seperti tanah warisan, maka enak. Bapaknya yang umurnya 100 tahun, maka dia akan tinggal di dunia ini 100 tahun bapak dan ibunya yang umurnya 50 tahun, maka 50 tahun untuk dia di dunia ini. Nah itu ma'asyiral muslimin wal muslimat Pendengar radio roja yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit tambahan tentang perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, perkataan yang amat besar tentang modal hidup kita ini adalah umur. Jangan sia-siakan umur kita, usia kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, silahkan. Naam. Tayyib Islam, kami selanjutnya membuka kesempatan lagi bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau yang mengirimkan pesan singkat di 0888763110. Kita akan angkat untuk yang pertama dari eh, pesan singkat dulu saja ya, yang sudah eh, banyak kita angkat dari pendengar kita. Kita angkat satu pertanyaan, Ustadz, eh, di masa yang lalu saya banyak melakukan kemaksiatan dan alhamdulillah saya sudah bertobat tetapi yang jadi masalah saya e, tidak atau belum mampu untuk mengembalikan hak orang yang pernah saya ambil dan saya juga lupa nominal atau besarnya barang yang diambil tersebut. e, yang jadi pertanyaan bagaimanakah cara bertobat dari eh, dosa-dosa e, saya yang lalu? Demikian Ustaz. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallah jami'an dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila taubat itu berkenaan dengan harta benda, kemudian hak-hak yang mesti kita kembalikan kepada orang lain, maka kembalikanlah hak tadi. Kemudian bagaimana kalau seandainya hak itu tidak kita ketahui jumlahnya dan kapan kita mengambilnya dan dari siapa kita mengambilnya? Maka di sini yakni sebaiknya dia mengingat dan memberikan kehati-hatian. Sumpama dia ingat satu juta atau dua juta maka lebihkanlah sedikit dan diberikan kepada Baitul Mal Muslimin yakni Baitul Mal yang mengurusi kepentingan kaum muslimin bukan Baitul Mal wa Tamwil yang memanfaatkan uang yang masuk untuk investasi dan lain sebagainya yang memberikan seolah-olah memberikan zakat tapi yang yang diberi zakat nanti disuruh mengembalikan sebagai pinjaman lunak yaitu yang seperti yang terjadi di Indonesia ini atau keumuman Baitul Mal hmm. yang ada di Jakarta nah. atau di tempat lain. Nah, nah kita angkat pertanyaan eh, di uh, via chatting dari pendengar streaming dari Ibu Pipi di Ciputat. Ustaz Barakallahu Fik, uh, apakah sah sholat uh, seseorang kemudian juga amal atau infak seseorang yang masih mempercayai eh, mem, apa, mem, mempercayai takhayul atau hal-hal yang berbau mistik Ustaz. Padahal sholat malamnya dan su, eh, puasa sunnahnya begitu eh, sangat rajin dan istiqomah. Bagaimanakah cara mengajak mereka agar eh, tidak merasa tersakiti apabila kita eh, menasehatinya apalagi itu adalah orang tua kita Ustaz. Nah, Terima kasih kepada Ibu Vivi dengan uh, pertanyaannya. Saya katakan di sini yakni Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seseorang apabila dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalilnya tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya amalan itu tentunya yakni harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad kemudian hendaklah infak dan sedekah diambil dari harta-harta yang baik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari kebaikan Adapun orang-orang yang masih percaya terhadap tahayul dan khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita mistik, tentunya kalau dia lakukan ke, dengan kejahilan, hendaklah dia cepat-cepat bertobat dan memperbaiki akidah dia sehingga dia tidak percaya terhadap tahayul dan uh, dan khurafat. Namun apabila dia telah berinfak, mudah-mudahan amalan dia selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, maka amalan kalian akan dihapus, akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakni ajaklah baik-baik bahasanya demikian ini adalah syirik, tahayyul khurafat, cerita-cerita bohong dengan perkataan yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Diajak diterangkan pelan-pelan, ibu, bapak ini salah, ya dengan bahasa yang dipahami oleh kedua orang tua kita bukan dengan bahasa kita sebagai orang yang sudah paham atau orang yang telah ngaji atau kalau seandainya orang tua kita cinta kepada satu hal maka mulailah masuk dari sesuatu yang dicintai oleh kedua orang tua kita hmm. dengan bahasa yang dipahami oleh kedua orang tua kita. Nah, Taib. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Ibu? Uh, dari Jalima di Cimanggis. Silakan Ibu. Uh, saya mau tanya tentang nazar. Dulu waktu saya belum mengenal salaf, saya tuh pernah ngomong, uh, saya akan menikah kalau saya udah bisa ngasih sesuatu ke orang tua. Uh. sekarang, uh, usia udah udah berumur, tapi belum bisa ngasih barang tersebut apakah itu termasuk nazar dan kalau dilanggar dosa kayak gitu karena nikah kan sesuatu yang iya hmm. ya udah itu assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nazar, nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib. Ilzamu syai'in ma, ma lam yakun wajiban qabluh, yakni mewajibkan satu perbuatan yang tidak wajib sebelumnya. Apabila sekarang ini yakni uh, ibu sudah menikah, kemudian sudah ap, mendapatkan apa yang dia nadarkan maka wajib memberikan sesuatu itu kepada orang tua karena sesuatu itu meskipun nikah tidak memiliki syarat yang demikian tapi ketika dia ber, ketika kita bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibu wajib memberikan apa yang ibu nadarkan kepada orang tua kita walaupun nah. sudah menikah tadi ya hmm. iya walaupun hmm. sudah menikah karena nadarnya hmm. belum terpenuhi hmm. nah kita angkat kembali di line telepon berikutnya assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Ibu? Uh, dari Umi Abrori di Depok. Silakan. Uh, uh, saya mau menanyakan uh, dalil uh, dan hukumnya jika kita memberikan santunan kepada anak yatim, terusnya kita uh, meminta ke anak yatim tersebut untuk didoakan gitu ah, ah gimana bagaimana dalil dan hukumnya tat no. Nah. itu aja tat assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullah terima kasih ibu yang ada di Depok yeah. saya katakan di sini menyantuni yatim dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni yatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Wa dhamma bainas sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan, merapatkan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Itu posisi dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Begitu dekatnya dia bersama Nabi SAW. Dan ini merupakan satu petunjuk yang penting bagi kaum muslimin dan muslimat. Agar mereka mau menyantuni yatim. Menjadikan yatim sebagai anak asuh mereka. Dan yatimlah orang yang pertama kali, kelompok manusia yang pertama kali yang disantuni oleh Rasulullah SAW. Ingatlah kita ketika Rasulullah saw pertama kali nyampe di Madinah, Nabi saw memilih tanah yang dimiliki oleh yatim untuk dijadikan sebagai masjidnya. Subhanallah, dari tanah yang berkah yang dimiliki oleh seorang yatim itu, tanah tadi menjadi satu idaman bagi kaum muslimin untuk sholat di sana. Kemudian menyantuni yatim itu ada dua. Yang pertama kafalah menyantuni yang masyru itu seperti apa, yang disyariatkan yang sesuai dengan sunnah itu apa, adalah menjadikan yatim itu di dalam rumah kita, di dalam naungan kita. Itu e, pernah dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam sebuah kaset beliau beliau pernah ditanya ya Syekh apakah uh, yang syariat yang yang dimasyru'kan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kafalah yatim. Beliau mengatakan kafalah yatim yang masyru' adalah engkau menjadikan yatim itu bersama diri engkau. Hmm. Adapun kafalah yatim yang sekarang ini banyak dilakukan oleh yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam, itu tidak termasuk daripada kafalah yang masyru'ah, itu termasuk Eh, eh, ihsan berbuat baik kepada yatim tentunya pahala berbeda hmm. tetapi mala yutraku kulluhu la yutraku juluhu apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya ya jangan ditinggalkan semuanya kemudian adapun yakni uh, mendoakan agar yatim uh, mendoakan kita saya katakan hmm. di sini tidak ada saya tidak pernah jumpai hadis tentang masalah itu ya, yang jelas doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk doanya seorang yatim, tapi mudah-mudahan malaikat akan mendoakan kita ketika kita berbuat baik kepada yatim. Nah. nah. Masih dari line telepon 8236543 kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Taib terputus. Kami persilakan di line telepon 8236543. Satu kesempatan kembali di line telepon kami angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana? Dari Kemayoran. Silakan Ibu. Uh, gini sedikit itu uh, eh, mengenai berbohong. Uh, ada teman Iya. mau pinjam uang di koperasi, iya. tapi teman itu karena ada keperluan nggak hadir, tapi diwajibkan tanda tangan kalau mau pinjam. Iya. Nah terus uh, ya kita rekayasa tanda tangan supaya yang karena yang mau pinjam orang lain saudaranya gitu. Yeah. Eh, terpas, eh, terpaksa kita akan bohong tapi bohongnya bahan bohong merugikan tapi untuk menolong orang lain kalau hmm. enggak ditandatangani daftar hadir nanti nggak dapat padahal waktu itu hmm, butuh hmm, untuk hmm. biaya sekolah hmm. Iya. dosa apa enggak terima kasih penjelasannya nah itu termasuk uh, eh, syahadat zur persaksian palsu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW hmm. betapa banyaknya ibu sekarang ini persaksian palsu yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini Perlu kita tahu bahasanya dengan persaksian palsu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat barokahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi perbuatan akibat orang itu bersumpah palsu. Itu termasuk dosa besar dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatnya adalah baik, tapi caranya salah. Niat itu adalah ukurannya hati dan setiap amalan itu tergantung daripada hatinya. Tapi ketika kita melakukan amalan maka yakni seseorang wajib merujuk terhadap apa-apa yang pernah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan termasuk orang yang berkata dan bersumpah palsu meskipun untuk menolong itu tidak boleh ada beberapa kebohongan atau berbohong itu boleh tapi bukan di dalam masalah persaksian palsu bersumpah palsu berkata palsu seperti memalsukan tanda tanda tangan iya. ketika ahli warisnya tidak ada maka dia cari orang-orang yang pintar tanda tangan hmm. kemudian dia mendatangkan orang-orang yang sepertinya atau dijadikan yakni uh, sebagai orang yang bisa tanda tangan ini banyak Hmm. terutama sekarang ini naudzubillah uh, sekarang ini lagi semerbak dan marak sekali yakni orang-orang Saudi Arabia yang menikah di Indonesia ini dengan istilahnya mendatangkan walinya atau keluarganya datang ramai-ramai dari Jawa Barat, dari Bogor, Ciamis, Cianjur, Sukabumi dan lain sebagainya iya. menikahkan dan mengaku mereka sebagai walinya. -hmm. hmm. Tetapi setelah di cross check dilihat, oh ternyata aktenya, kakaknya berbeda. Orang yang datang itu tidak ada hubungan nasab dengan dirinya. Hmm. Ini pertama, persaksian palsu. Yang kedua adalah menikahkan seseorang dengan tampak walinya, dengan tampak wali. Dan subhanallah wal ajib, yakni orang-orang yang datang dari timur tengah sana, yakni menerimanya dianggap sebagai suatu hal yang nyata atau suatu hal kebenaran. Mereka tidak cross check masa bodoh, yang penting saya nikah seperti itu. Naudzubillah min Nah. Kemudian kita angkat kembali di line telepon kembali eh, 8236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana Ibu? Dari Umar Farhan di Cimanggis. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini uh, saya kan Alhamdulillah sudah mengikuti sunnah kan sudah dua tahun ini Alhamdulillah Nah adik saya di kan ke yang nyunah gitu Pak Ustadz iya, Nah Alhamdulillah dia memakai cadar nah. Ketika itu dia pulang ke rumah saya Nah dari tetangga-tetangga saya itu mereka gempar kan ya Yeah. Terus kami dibilangnya uh, aliran sesat sampai hmm. waktu itu ada keributan sedikit dari yeah. pihak aparat RT gitu ya. Yeah. Nah, yang jadi kendala ini dari kalau kami udah siap resikonya, tapi dari anak kami ini yang sudah agak mau menanjak remaja, Pak Ustadz. Iya. Uh, dia kadang-kadang pulang, uh, ibu kata teman aku, Islam yang ibu pegang itu Islam sesat nah, gitu. Iya, iya. Ini bagaimana kami menjelaskan untuk anak-anak kami memberi fondasi, Pak Ustadz. Iya, iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama, ibu harus bersabar dengan apa yang menimpa ibu. Kemudian yang berikutnya eh, kenapa anak ibu bisa sampai berkata demikian? Mungkin eh, akidah atau binaan akidah dari pesantren itu belum lekat banget di dalam hati anak ibu sehingga yakni masih mengatakan perkataan demikian karena memakai cadar, memakai niqab ini merupakan satu akidah, satu keyakinan tentang kebenaran hadis-hadis di dalamnya dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala tentang menutup wajah wanita dan hendaklah pertama kali yakni anak ibu dikuatkan dulu hatinya, dimantapkan dulu, kemudian setelah itu yakni dia memakai cadar dengan keyakinan dan iman dia kepada hadis Rasulullah saw Dengan demikian meskipun orang lain mencelanya dia akan tegar dan terangkan kepada mereka sedikit-sedikit bahasanya yang demikian itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, diterangkan kepada RT-nya, kepada kepada iya. aparat setempat hmm. yang berkepentingan. Nah, nah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Seth, dari Umi Nisa di Jakarta dan juga saudari Mutiara di Singapura yang pertanyaannya sama. Ustadz, bagaimanakah eh, cara menasihati saudara laki-laki yang tidak mau sholat ya di dan juga merokok di dalam rumah, kemudian juga orang tua yang uh, menyukai kemaksiatan berupa lagu-lagu atau karaoke Ustadz dan ketika dinasihati uh, eh, hanya mau menerima Al-Quran saja tanpa mau menerima hadis Ustaz. Bagaimana uh, kiat yang bagus untuk menasihati ya. keduanya? Uh, pertama, yakni uh, jelas keharaman tentang atau dosa dan kemaksiatan orang-orang yang tidak sholat lima waktu bahkan di sana para ulama menjadikan hukum tentang wajibnya sholat berjamaah dan dosa besar bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah uh, tentang kewajiban solat jamaah ini saya nukilkan beberapa kaul, beberapa pendapat-pendapat ulama besar termasuk perkataan Al-Auza'i, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Al-Hambali dan beberapa ulama-ulama yang lainnya yang menyatakan tentang wajibnya orang salat jamaah. Kemudian juga uh, tentang ayat-ayat uh, diharamkannya musik, uh, Kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang haramnya musik sudah jelas. Lantas kita orang yang telah mendengarkan hal ini bagaimana kita menasihatkan kepada kedua orang tua kita yang tidak mau mendengar kecuali dari Al-Quran dan Sunnah eh, Al-Quran saja. Kita katakan kepada mereka pertama yakni menasihati kepada mereka bahasanya Allah Subhanahu wa taala yakinkan kepada saudara kita, bapak kita, orang tua kita, family kita, yakinkan bahasanya Al-Quran, selain daripada Al-Quran, ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah ini merupakan penafsiran daripada Al-Quran Nul Karim, dan juga yakinkan kepada dia, apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan wahyu, wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Eh, kita tanamkan juga kepada kedua orang tua kita bahasanya umur itu tidak dan bukanlah milik kita sementara lagu, musik, karaoke dan sebagainya itu merupakan satu hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya secara logika, secara akal kita masuk kepada dia dengan banyak waktu yang terbuang. Eh, apakah tidak sayang umur kita ini bukan warisan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan terus menghisap umur kita dan hari-hari yang kita gunakan di dunia ini seperti perkataan Al Hasan Al Basri tadi, sesungguhnya aku adalah harimu yang baru. Setiap hari hari itu berkata, aku adalah harimu yang baru dan apabila matahari telah tenggelam, maka aku tidak akan menjumpaimu lagi. Aku tidak akan bertemu dengan dirimu lagi. Eh. Nah, ini seperti itu. Nah, nah taib. Kita angkat kembali di line telepon bagi Anda yang bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan dari mana, Akhi? Dari Abdullah di Cikarang. Silakan Pak Abdullah. Uh, Ana bekerja di suatu perusahaan swasta, Ustaz. Iya. Uh, terus uh, Ana bagian quality. Nah, terus dari supplier kita yang ada itu ada yang menawarkan uang fee gitu ya. Jadi, iya. Uh, seperti itu bentuknya. Uh, jadi dari supplier itu dia ada apa namanya? Udah kebijakan dari perusahaan supplier kami itu bahwa untuk customernya itu harus ada sekian untuk fee yang uh, untuk uh, si A yang bersangkutan bekerja di perusahaan customernya itu gitu. Mm -hmm. Jadi uh, dalam hal ini customer Eh, customernya kan anak gitu. Nah itu saya tahu itu hukum itu dulu pernah anak saya juga ke ustadz yang lain itu termasuk gulul ya ustadz. Terus iya. Eh, seandainya uang itu eh, apa namanya? Jadi uang itu hanya bisa keluar kalau dengan apa namanya ke rekening anak atau atas nama anak gitu bisa ngalir dari dari perusahaan supplier saya. Hmm. Nah, seandainya saya ajukan ke saya berikan ke pemilik perusahaan saya ini itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah ya. masih termasuk gulul atau enggak gitu? Kalau hmm. kalau diberikan kepada orang yang menggaji atau perusahaan yang menggaji antum, yakni itu tidak termasuk daripada gulul karena yakni dia berhak untuk perusahaan yang menggaji antum lah yang lebih berhak daripada segalanya karena kita kerja sama orang lain. Berbeda kalau seandainya kita memang punya sendiri dan sebagainya, itu yakni ya, kita dengan leluasa mengambil itu sebagai keuntungan kita berbisnis atau berdagang. yakni uh, eh, saya katakan di sini lebih baik kita jujur dan kita mengatakan kepada pemilik atau uh, manajemen dari perusahaan tadi bahasanya uh, eh, fee-fee yang akan uh, disalurkan ke saya nanti akan saya kembalikan kepada perusahaan tadi yakni wallahu alam kalau seandainya perusahaan tadi baik kepada antum maka perusahaan baik perusahaan itu tentunya akan memberikan yakni nasibnya bagiannya kepada antum. Nah. Taib. Masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu Nani, silakan. ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya mau menanyakan ini di uh, kompleks ini uh, tempat saya kalau 17-an itu ada sumbangan wajib Ustaz yang nggak bisa kita tolak ya. Sedangkan kita tahu acara malam puncak itu ada acara hiburan ya. Tapi yeah. ketika seseorang datang minta sumbangan saya katakan karena wajib nggak bisa saya nggak bisa harus bayar tapi saya mau uang saya dialokasikan untuk uh, hanya untuk lomba saya tidak mau dialokasikan ke ya, acara ya acara musik nah ya. uh, apakah itu masih termasuk tahun Ustaz karena nggak bisa menghindar hmm, masalahnya hmm, itu ya, aja iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kita miliki dari dari apa yang telah kita usahakan uh, ibu sudah bagus yakni mengatakan yakni kebenaran kepada diri orang yang meminta atau e, petugas yang meminta iuran 17-an itu sudah bagus sekali karena jangan sampai uang-uang yang kita miliki digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakni setahu saya iuran eh, eh, tujuh 17-an itu yakni tidak diwajibkannya tidak diwajibkan seperti iya. itu. Hmm. Artinya kita bisa, bisa juga menolak dengan iya. cara yang halus bahasanya uang itu sudah saya sodakokan kepada hmm. anak yatim yang lebih berhak atau orang miskin yang lebih berhak iya. dan berhak pula mereka menikmati 17 Agustus ini hmm. dengan kemerdekaan finansial, iya. kemerdekaan uang hmm. yang saya berikan kepada Masya mereka. Allah, nah. Ya, nah. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Aisyah di Bekasi. Ustadz, kodarlah eh, anak eh, suami anak pernah berzina dan eh, perempuan itu hamil. Apa yang harus ditebus eh, eh, untuk eh, dosa dari suami ini yang sudah bertaubat tetapi perempuan itu tidak mau dinikahkan? Bagaimana Ustadz menghadapi permasalahan ini? Perempuannya tidak mau dinikahkan? Iya. Uh, pertama, Ya ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus tobat. Ya. Yakni kalau betul-betul itu zina dan mengakui perzinaan dalam Islam itu ada hukuman yang melaksanakan adalah pemerintah. Ya. Tapi pemerintah kita tentunya tidak berhukum dengan hukum yang seperti tadi dengan cara kalau sudah berkeluarga berzina itu adalah dirajam, ya. yakni dibunuh. Uh, tapi pemerintah kita belum uh, sempat melaksanakan uh, hukuman tadi. Oleh sebab itu ketika yakni dia uh, <clears throat> mengakui kesalahan dia dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti dia menikahi perempuan tadi kalau dia menerima alhamdulillah kalau dia tidak menerima juga tidak tidak masalah <clears throat> tidak ada kewajiban untuk menikahi wanita tadi. Tapi yakni hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah perbuatan dosa dan takutlah kita akan hari kiamat, takutlah kita akan hisab Allah Subhanahu wa taala yang mana semua amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat Anda atau tobat suami Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terulangi lagi perbuatan tadi. Karena apabila tidak terulangi lagi, maka itu termasuk ciri-ciri taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita angkat eh, pertanyaan di pesan singkat kembali eh, di SMS kita angkat satu pertanyaan Pak Ustadz ya. Eh, saya melakukan suatu perbuatan baik apabila saya melakukan perbuatan baik atau amal di dalam hati, eh, seringkali saya timbul, e, eh, timbul rasa ria di dalam hati dan berusaha untuk menghilangkan perasaan itu, e, kemudian juga diiringi dengan selalu berdoa kepada Allah Taala. Tetapi perasaan ria itu susah untuk hilang Ustaz. bagaimana cara menghilangkan e, rasa ria ini? Itu yang ada pada diri Anda adalah waswas ya. Yang ada pada diri antum adalah waswas yang dari datangnya dari syaitan rajim. Apabila orang sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkanlah niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang was-was itu selalu menghantui diri kita sehingga orang selalu syak, selalu ragu-ragu dalam mengamalkan amalan-amalan yang seharusnya dia lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah dengan cara menerapi pertama hilangkan segala was-was keraguan-keraguan yang yang menyelimuti diri kita. Kemudian seringlah kita bertawud meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari syaitanir rajim di dalam kita beramal dan berbuat. Setiap hari kita beristighfar, setiap hari kita bertawud meminta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari yakni was-was satu syaitan. Ya, gangguan-gangguan yang dibisikkan oleh syaitan. Nah, tapi kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Eh, Ustaz, ya Ustaz, uh, eh, Ibu kami uh, sering melakukan ibadah yang selama ini banyak bid'ah ya Ustaz ya. Uh, tapi selama ini tuh dia sering membanggakan harta ya Ustadz ya dan dia selalu berdoa mengajarkan ke anak-anaknya untuk berdoa supaya diberi harta yang melimpah. Nah, itu bagaimana ya Ustadz ya? Boleh apa tidak <laughs> seperti yeah. itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, saya jawab dengan perkataan Syekh eh, Muhammad ibn Salih al -Uthaymin. beliau pernah mengatakan bahwasanya rizki ya, rizki itu ada dua, ya. Rizki itu ada dua. Pertama adalah rizki yang bisa يعني menghidupkan dan menegakkan tulang Anda sehingga Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki itu semua orang bisa mendapatkannya dan gampang sekali untuk mendapatkannya. Rizki yang kedua adalah rizki yakni orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk menghadiri pengajian-pengajian, kesempatan untuk mengaji kitab, kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan ini jarang orang mendapatkannya. Hmm. Oleh sebab itu, yakni kalau orang tua ibu yakni mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan cucu-cucunya, mengajarkan karib kerabatnya untuk mendapatkan rezeki dengan tujuan untuk menegakkan diri dia mampu sehingga mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidak masalah. Tapi yang di, yang di, diharamkan adalah meminta uh, rizki, untuk berfoya-foya, untuk berhamburan hamburan berhambur-hamburan harta karena apa yang dimiliki oleh seorang dari harta dia akan dihisap, akan ditanyakan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang pernah dia gunakan. Nah, nah satu pertanyaan terakhir saja karena ya. uh, waktu yang sudah isya, ya? isya ya, ya kita angkat silahkan. satu pertanyaan. Ustadz, apakah niat buruk yang terbetik di dalam hati sudah termasuk ke dalam dosa, Ustadz? Ya, niat buruk, yakni innallaha taala sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat satu perbuatan hatta ya bihi eh. sehingga dia mengamalkan yakni niatan buruk tadi. Nah. Kalau itu terdetik dalam diri dia, dalam hati dia setelah segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila telah diamalkan maka itu menjadi dosa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya sebagai sebagai dosa. Ya, seperti itu. Nah. Demikian ikhwatal Islam azan ya Allah iyyakum kajian kita untuk uh, petang hari ini dan terima kasih untuk Ustadz yang telah hadir pada kesempatan petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan e, menjaga antum dan seluruh keluarga dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk para pendengar yang telah menyimak dan berpartisipasi pada kesempatan e, petang hari ini.